Dan yang terakhir kita menyelesaikan sampai poin berapa? Poin 53 tentang beberapa di antara rukun iman. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita masuk poin ke 54. Ini adalah permasalahan yang cukup penting dalam permasalahan al-iman wal kufur. Masalah iman dan kufur. Dan poin ini akan berlanjut sampai beberapa poin setelahnya. Karena itu mohon yang hadir hari ini untuk hadir juga pada pertemuan-pertemuan setelahnya supaya pemahamannya tentang masalah ini tidak sepotong-sepotong. Karena kalau masalah ini hanya hadir ketika salah satu pertemuan dan tidak menghadiri yang satunya lagi, nanti akhirnya salah paham karena ilmunya sepotong-sepotong dan tidak lengkap. Jadi sekali lagi mohon yang hadir hari ini untuk juga mengikuti yang setelahnya terutama pembahasan yang yang semakna dengan ini, iman dan kufur. Karena juga di dalam kitab Akidah Tahawiyah ada beberapa hal yang perlu diluruskan dalam masalah ini. Karena dari masalah ini nanti akan timbul beberapa kelompok yang dikenal dengan kelompok Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah dan tentu yang paling benar adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, qala al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi rahmatullahi alaih wa nusammi ahla qiblatina muslimin mu'minin Madamu damu bima jaa'a bihi an sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mu'tarifin وله بكل ما قال وأخبر مصدقين Berkata penulis kitab ini Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Muhammad bin Salamah Abu Ja'far At-Tahawi Semoga Allah merahmatinya Yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah Yang bertepatan dengan abad ke-10 Masehi Kata beliau Dan kita Maksudnya adalah Ahli sunnah wal jamaah Mengimani Para ahlul kiblat Sebagai muslimin mukminin Selama mereka mengakui dan membenarkan Apa yang dibawa Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini masalah penting ya. Jadi makna secara global dari poin ini di antara akidah ahli sunnah wal jamaah itu mereka mengimani bahwa ahlul kiblat nanti ada penjelasan siapa ahlul kiblat. Ahlul kiblat itu atau orang Islam itu adalah muslimin mukminin selama mereka mengakui dan membenarkan apa yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga perlu penjelasan kata-kata beliau ini. Ini kata-kata beliau sangat global dan sangat umum sehingga perlu diperinci dan perlu diberi penjelasan. Pertama-tama siapakah ahlul kiblat itu? Ahlul kiblati hum ahlul Islam. Yang dimaksud dengan ahlul kiblat adalah ahlul Islam, ya orang Islam. Jadi para ulama itu sering memakai kata-kata ahlul kiblah untuk menyebut orang Islam. Ahlul kiblah ai muslim. Muslim. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala beliau bersabda man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim orang yang salat seperti salat kami dan menghadap kiblat kami dan memakan sembelihan kami maka itulah orang Islam jadi di situ ada kata-kata balal kiblah, menghadap kiblat. Jadi di situ ada tiga hal yang menjadikan seorang itu muslim. Pertama, sholat seperti kita, kedua, menghadap kiblat Ka'bah seperti kita, ketika memakan sembelihan kita. Kenapa orang Islam kok disebut dengan ahlul kiblah? Karena Orang Islam itu semuanya satu kiblatnya menghadap Ka'bah. Mereka berkumpul, mereka bersatu untuk menghadap Ka'bah, menghadap kiblat ketika sholat. Karena ini adalah tempat berkumpul mereka, tempat bersatu mereka, akhirnya mereka secara umum disebut dengan ahlul kiblat, yaitu orang yang kiblatnya adalah nah, orang Islam saja. Orang lainnya tidak ada. Nasrani tidak, tidak masuk. Kiblatnya bukan Ka'bah. Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu atau agama Ahmadiyah. Sekarang ada nama agama ya. Kemarin lima setengah kan? Sekarang agama. Kemarin itu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, lima ditambah setengah Konghucu. Sekarang ada lagi setengah Ahmadiyah. Karena Konghucu dengan Ahmadiyah agama setengah-setengah. Jadi sekarang genap 6, bukan 7 loh, 6. Karena yang dua itu setengah-setengah. Jadi tidak ada yang menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat Ka'bah itu hanya orang Islam saja. Dan juga sebagian ulama menyebut orang Islam itu sebagai ahlus sholat. Ahlus sholat. Maksudnya adalah orang-orang yang sholat lima waktu seperti itu. Dan sholat juga merupakan rukun kedua dari rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ini adalah akidah. Orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan istiqamah dengan konsekuensi dua kalimat syahadat, maka dia adalah seorang muslim. Walaupun dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan Walaupun dia melakukan dosa besar, dosa besar. Selama kemaksiatan dan dosa <laughs> besarnya itu tidak merupakan kesyirikan atau kekufuran. Ini penting ya. Hanya saja orang Islam yang melakukan dosa, bahkan dosa-dosa besar, itu menurut ahli sunnah mereka itu adalah muslimun nakisul iman, nakisul Islam wa fasiqun. Ya. Dia adalah seorang muslim yang Islamnya itu kurang. Yang imannya itu kurang dan dia adalah seorang yang fasik. Jadi kita tidak mengkafirkan. Dia tetap iman, mukmin dengan keimanannya, tapi dia adalah seorang yang fasik dengan dosa besarnya. Tidak difonis kafir. Ya, selama kemaksiatannya itu tidak sampai menuju kepada kufur dan juga bukan merupakan syirik. Sampai di sini jelas ya? Jelas? Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah Mereka tidak mengkafirkan pelaku-pelaku maksiat Selama hal itu bukan syirik dan tidak sampai ke derajat kufur hanya saja dia disebut orang yang imannya kurang dan dia adalah orang yang fasik tapi tidak sampai keluar dari agama Islam berarti di sini beliau hendak membantah beberapa kelompok kelompok yang pertama adalah kelompok khawarij yang mana khawarij ini mengatakan pelaku dosa besar itu adalah kafir dan dia keluar dari agama Islam dan dia kekal di neraka selama-lamanya. Khawarij itu gitu, suka membuat membuat ilzamat-ilzamat, membuat rentetan-rentetan. Orang dia itu berzina sudah diberitahu, ini loh dalilnya, qala Allah, qala Rasulullah, zina itu haram. Tapi ternyata dia tetap berzina, berarti orang ini tidak beriman. Kalau beriman pasti meninggalkan zina. Berarti orang ini tidak percaya kepada Quran. Berarti orang tidak percaya kepada hadis. Berarti orang ini kafir. Rentetannya gitu. Berbeda. Nanti ada pembahasan sendiri. Kalau orang yakin zina itu haram, tapi dia masih berzina karena kalah oleh nafsunya atau yang lainnya, ahli sunnah tidak mengkafirkan, cuma dia sama dengan tadi pelaku dosa besar, mukmin yang fasik. Dan kita tidak mengkafirkan dia kecuali ketika dia menghalalkan zina. Tidak apa-apa zina itu. Nah, baru dia kafir. Karena dia jelas-jelas menghalalkan sesuatu, sesuatu yang haram. sih itu rentetannya gitu. Riba itu haram. Tapi kenapa pemerintah membuka riba? Apa mereka tidak tahu kalau riba itu haram? Ini dalilnya dari Quran, ini dalilnya dari sunnah, semuanya mereka masih riba juga. Berarti mereka tidak beriman kepada Quran, tidak beriman kepada sunnah. Kalau iman kepada Quran dan sunnah, mereka akan meninggalkan riba. Karena mereka tidak iman, berarti mereka adalah kafir. Itu rentetannya. Nah itu bahaya. Kemudian juga ini untuk membantah kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah itu hampir mirip dengan Khawarij dalam hal ini keyakinannya yaitu Orang yang melakukan dosa besar Dia itu dikeluarkan dari Islam Tapi tidak kafir Aneh kan Pelaku dosa besar itu keluar dari Islam Tapi tidak kafir Di mana? Fi manzilah bainal ten. Dia berada di antara satu posisi Berada di posisi di antara dua posisi Tidak iman, tidak kafir Ya apa ini? Tapi kalau mati masih belum tobat juga Dia kekal di neraka. Wah bingung. Jangan ikut buat azila, nanti bingung. Paling enak ahli sunnah, tidak bingung. Kemudian murjiah. Murjiah mengatakan yang penting ada iman, maksiat itu tidak apa-apa. La yadurru ma'al imani maksiat. Yang penting Anda percaya, selesai. Maksiat itu tidak apa-apa. Iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Yang namanya iman itu ya iman satu. Imannya semua orang itu ya sama. Iman kita dengan iman malaikat Jibril ya sama. Maksiat tidak ada pengaruhnya. Yang penting percaya. Ya. Yang penting itu eling. Nah, ini Mu'tazilah ini. Jadi dia berkeyakinan iman itu dalam hati saja. Amal tidak ada hubungannya dengan iman Murji'ah. Ahli sunnah wal jamaah ini murji'ah ini bahaya ya, tersesat. Jadi di sini ada tiga kelompok Khawarid, Mu'tazilah dan Murji'ah. Kalau Khawarid cenderung mereka itu tashadud, keras, ekstrim, melampaui batas dan radikal. Kalau Murji'ah cenderung mereka itu lembek, lemah, tidak punya sikap. Kemudian kalau Mu'tazilah yaitu kadang begini, kadang begitu. Sementara ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah paling adil mengumpulkan semua dalil. Khawarij cenderung mengambil dalil-dalil ancaman-ancaman itu aja. Janji-janji dilupakan. Murji'ah cenderung mengambil dalil janji-janji, ancaman-ancaman dilupakan. Ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah. Janji dan ancaman diamalkan semuanya dan perkaranya didudukkan. Itulah ahli sunnah wal jamaah yang paling lengkap, yang paling baik, yang paling indah dan paling selamat. Inilah yang hak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat nomor tujuh: "Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina." Dan orang-orang yang mendalam ilmunya Mereka mengatakan kami beriman kepadanya Karena semuanya adalah dari sisi Tuhan kami Kami iman dengan semua dalil yang ada Bukan dicomot sepotong-sepotong Bukan separuh-separuh Sementara kalau kelompok-kelompok yang menyimpang Mereka juga sama dengan Ali Imran Yang ayatnya agak panjang فَأَمَّا ladhina fi kulubihim zayhun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan untuk menyeleweng, maka dia lebih suka dengan dalil yang masih samar-samar. Yang samar-samar dipegang, yang jelas malah ditinggalkan. Padahal mestinya kalau ada yang samar-samar, mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam, yang jelas. Sehingga tidak ada lagi yang samar-samar. Kemudian di situ ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, beliau mengatakan ahlul kiblat orang Islam itu adalah muslimin mukminin. Berarti dia adalah seorang muslim dan dia adalah seorang mukmin. Di sini ada dua pembahasan, Islam dan iman. Islam dan iman ini maknanya bisa sama, bisa beda. Para ulama mengatakan al-islamu wal iman itu adalah dua kalimat. Idza jatama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya. Islam dan iman kalau disebutkan secara bersamaan muslim mukmin berarti maknanya beda. Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Kalau disebutkan secara terpisah, Islam saja titik. Berarti maknanya adalah Islam dan iman. Kalau disebutkan iman saja titik, berarti maknanya adalah iman dan Islam. Sama. Bedanya apa? Bedanya nanti ada penjelasannya panjang lebar setelahnya nanti. Sekarang secara global saja, Islam itu identik dengan amal-amal dohir. Amal dohir. Seperti rukun Islam yang lima ya sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Kalau iman lebih identik dengan masalah batin, masalah keyakinan, masalah hati, lebih identik ya ke sana. Seperti rukun iman, rukun iman yang enam itu. Tapi kalau iman begitu saja berarti maknanya adalah Islam. Islam begitu saja berarti maknanya juga iman. Kalau disebutkan bersamaan berarti masing-masing mempunyai makna sendiri-sendiri dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Berkata al-a'rab, siapa al-a'rab itu? Maksudnya orang Badui ya. Ini bukan orang Arab, maksudnya orang Badui. Bukan orang Arab karena ada penerjemah yang mengatakan berkata orang Arab. Ya, bukan orang Badui maksudnya ini. Karena mereka tinggalnya di sana, ya berarti mereka saat itu adalah orang Arab. Tapi di sini maksudnya bukan orang Arab itu, tapi orang Baduinya, sifat kebaduiannya seperti itu. Berkata orang-orang Badui, kami telah beriman maka katakan kepada mereka, kamu belum beriman. Tapi kamu katakan saja, kami telah Islam. Dan iman belum masuk dalam hatimu. Jadi di sini jelas beda antara Islam dengan iman karena disebutkan secara bersamaan. Jadi orang Arab mengatakan kami beriman, belum, kamu belum iman. Tapi iman itu sudah hampir masuk ke dalammu karena ada kata-kata lama. Lama itu artinya belum, bukan tidak ya, belum. Artinya sudah mendekati, sudah hampir, tapi masih belum masuk. Kamu baru Islam, kamu belum iman, kamu baru mengamalkan amal-amal dohir saja, sementara iman belum masuk menghunjam dalam hatimu. Seperti itu. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Beliau tadi mengatakan orang ahlul kiblat itu disebut dengan muslimin mukminin. Ini tidak secara mutlak ya. Tidak secara mutlak. Tidak semua orang Islam disebut sebagai muslim mukmin, tidak. Tidak secara mutlak. Ada pembagian-pembagiannya. Kalau memang dia mengamalkan Islam dengan benar sebenarnya dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan hatinya, memang dia adalah muslim mukmin yang sempurna dalam Islam dan imannya. Tapi kalau dia orang Islam yang masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sama dengan tadi. Dia Islam, dia iman, tapi yang kurang Islamnya, yang kurang imannya dan dia adalah seorang yang fasik. Berarti di sini ada yang perlu ditambahi, perlu diperinci ya. Muslim mukmin itu kalau memang sempurna ya dia disebut orang yang kamilul iman wal Islam, yang sempurna iman dan Islamnya. Kalau dia melakukan dosa-dosa besar, berarti iman dan Islamnya kurang dan dia seorang yang fasik. Tapi dia masih tetap sebagai Islam dan iman, bukan kafir, bukan musyrik selama tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran-kekufuran. Kemudian di situ juga ada kata-kata madamu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin walahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin ahlul kiblat tadi dikatakan sebagai muslim mukmin selama mereka mengakui dan membenarkan apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga ada catatan ya jadi kesannya ini yang ditangkap seakan-akan bahwa iman itu yang penting adalah hati. Yang penting dia percaya, yang penting dia membenarkan dia adalah seorang muslim mukmin. Nah, ini perlu perincian. Ini perlu perincian. Karena kalau tidak diperinci nanti khawatirnya orang bisa punya pemahaman seperti pemahamannya siapa? Pemahaman siapa? Bukan Murji'ah. Murji'ah akan mengatakan yang penting hatinya. Yang penting percaya, yang penting adalah membenarkan itu. Ini kalau tidak dijelaskan khawatirnya seperti itu. Maka dari itu orang yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah ini harus hati-hati. Karena kalau orang yang punya pemahaman Murji'ah, dia bisa membawa kitab Aqidah Tahawiyah kepada pemahaman Murji'ah. Jadi yang mensyarah harus ahli sunnah wal jamaah sehingga ketika ada kata-kata yang global seperti ini perlu dijelaskan lagi. Ya. Jadi tidak cukup ya, tidak cukup hanya percaya, tidak cukup hanya membenarkan, tapi juga harus diamalkan, harus diamalkan. Kemudian juga mendustakan atau ingkar itu adalah termasuk salah satu yang membatalkan keimanan. Contohnya saja, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ada hadis sahih. Sudah jelas sahih ya, sanatnya sahih. Kalau menurut kita ahli sunnah wal jamaah adalah eh, iya, sahih Bukhari adalah merupakan hadis yang sahih. Paling sahih. Namun ternyata dia tidak percaya. Saya tidak percaya dengan hadis ini. Saya tidak percaya. Saya tidak beriman. Karena hadith ini bertentangan dengan teknologi. Dengan penemuan-penemuan ilmiah. Bagaimana orang orangnya? Kafir atau tidak? Kafir atau tidak? Menurut para ulama di antaranya Syekh uh, Saleh bin Fauzan Al-Fauzan kata beliau dia ini adalah kafir. Karena dia menolak hadis yang jelas-jelas sahih. Syekh Fauzan ya, hafizahullah taala, beliau seorang ulama besar dan sekarang juga dijadikan panutan beliau. Contohnya, ada sebuah hadis di Sahih Bukhari tentang lalat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarafi ahadikum, falyaghmishu, tsumma liyanzi'hu fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil ukhra shifaan. Apabila lalat masuk di minuman seorang dari kamu, maka hendaklah dia sekalian membenamkan ke dalamnya lalu dia mencabutnya. Kenapa? Karena pada salah satu sayapnya lalat itu ada penyakit, di sayap yang satunya lagi ada obat. Sehingga penyakit yang telah masuk dinetralkan dengan obatnya sekalian. Dan subhanallah ternyata menurut penelitian ilmu medis bahwasanya penyakit itu bisa dilawan dengan kebalikan penyakit itu. Istilahnya apa namanya? Serum atau apa istilahnya itu ya? Ya, seperti itu. Ternyata benar. Orang kalau punya niat jelek, tidak percaya ini apa, tidak masuk akal Masa Rasulullah kok ngerti-ngerti ya masalah lalat? kedokteran. Enggak. Yang penting pokoknya sahih, riwayatnya sahih kita terima. Jangan ditolak dengan akal semata, apalagi dengan hawa nafsu, apalagi dengan niat-niat jelek, maka ini adalah orang-orang yang kafir dan itu adalah ucapan mereka-mereka yang benci kepada sunnah yang mereka hendak melecehkan sunnah yang mereka hendak membuat manusia ragu terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga punya dalil Dalilnya adalah Rasulullah bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Ini urusan dunia bukan urusannya Rasulullah. Rasulullah tidak tahu urusan dunia. Oh, jangan bahaya nanti. Memang memang Rasulullah bersabda begitu, tapi masalahnya apa? Masalahnya bukan masalah seperti ini, masalah yang lain. Itu masalah ketika mereka para sahabat di Madinah hendak mengawinkan buah kurma, mengawinkan kurma ya, peh berbuah Rasulullah memang belum paham saat itu masalah tersebut karena di Mekah tidak tidak banyak pohon kurma. Rasulullah menganggap itu adalah perbuatan sia-sia. Lalu beliau mengatakan, "Sudah kamu tinggalkan aja, tidak usah dikawinkan, percuma sia-sia." Ya mereka nurut Rasulullah saw Akhirnya pada tahun itu mereka tidak mengawinkan kurmanya. Dan hasilnya tahun itu mereka tidak panen, gagal panennya. Lalu mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, panennya gagal ya Rasulullah. Karena kami tidak mengawinkan kurma, karena Anda melarang kami." Lalu beliau mengatakan, "Antum a'lamu bi di dunia kum fi riwayat antum a'lamu bi dunia kum Kalau gitu kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Itu masalahnya. Jangan diperluas kepada masalah-masalah yang lain. Kalau Rasulullah mengatakan berarti Rasulullah tahu dan memang terbukti tahu. Contohnya habbatus sauda, jintan hitam. Iya, habbatus sauda syifaun min kulli illa sam. Jintan hitam itu adalah obat dari semua penyakit kecuali penyakit mati. Dan alhamdulillah penelitian ilmiah membuktikan memang banyak obat yang terkandung di dalam jintan hitam. Seandainya pun ada ada penelitian ilmiah yang menyatakan nggak terbukti, kita milih mana? Milih peneliti ilmiah atau milih Rasulullah? Ya milih Rasulullah. Berarti kita bilang kepada mereka yang meneliti, coba kamu belajar lagi. Ilmumu belum sampai. Iya, karena ini wahyu. Wahyu tidak mungkin bohong. Yang penting riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Sahih, sanatnya sahih dan yang lainnya sahih. Dan sekarang ini banyak orang-orang Islam yang berpemahaman seperti itu, yang banyak menolak hadis-hadis dengan akal dengan hawa nafsu dan dengan niat-niat jelek. Contohnya juga masalah bekam. Ada sebagian bahkan bisa dikatakan ulama yang ditokohkan mengatakan bahwa bekam itu sekarang nggak perlu. Itu pengobatan zaman Nabi dulu karena masih belum ada pengobatan yang seperti sekarang teknologi modern. Nah, dengan adanya pengobatan dengan teknologi modern, bekam sudah tidak laku lagi. Padahal tidak. Walaupun teknologi modern masih belum ada yang bisa menggantikan posisinya bekam. Bekam itu masih belum tergantikan posisinya. Lain. Modern boleh silakan. Yang dulu juga jangan ditinggalkan. Yang benar digabung antara yang dulu dengan yang sekarang. Hebat kuat. Baina al qadimi an-nafi' wal jadidi as-salih kita menggabung antara yang lama yang bermanfaat dengan yang baru yang baik-baik sehingga terkumpul antara yang bermanfaat dengan yang baik menjadi hebat. Seperti itu. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah percaya dan membenarkan saja tidak cukup tapi harus ada perbuatan, harus ada keyakinan, harus ada keikhlasan. Ini adalah poin yang nomor ke-54 Yang mana inti daripada poin ke-54 Adalah Selama seseorang itu masih disebut sebagai orang Islam Dan dia mempercayai serta membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia disebut sebagai muslim mukmin muslim mukmin hanya saja keislaman dan keimanannya bisa berkurang Karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Dan bahkan bisa masuk dalam kategori kafir apabila melakukan kekufuran atau kesyirikan. Ya, itu penting supaya lengkap. Kemudian berikutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Poin yang ke-55. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, "Wa la nakhudhu fillah wa la numari fi dinillah." Kita tidak bertele-tele membicarakan Allah dan tidak menentang agama Allah. Maksudnya di sini supaya kita tidak banyak berbicara tentang Allah dan tentang Islam dengan pembicaraan-pembicaraan yang batil, yang tanpa hujah, yang tanpa dasar, yang hanya menduga-duga saja, yang hanya menebak-nebak saja tanpa adanya ilmu yang syar'i tanpa adanya dalil-dalil yang kuat. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 23, "Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda." adalah yang mereka ikuti kecuali hanya prasangka saja dan apa yang diinginkan oleh nafsu mereka Padahal telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka petunjuk. Jadi maksudnya dalam berislam ini kita hanya mengikuti dalil. Kita mengikuti dalil kemana saja dalil itu. Dalil ke barat kita ikut ke barat. Dalil ke timur kita ikut ke timur. Dalil berjalan kita ikut berjalan. Dalil berhenti kita ikut berhenti. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Jangan akal dimasukkan ke sana. Iya. Apalagi bicara tentang Allah harus pakai dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang benar yang lalu kita telah bahas ya Koidah-koidah dalam asma dan sifat. Saya kira cukup kan tidak perlu diulang panjang lebar. Yaitu bahwasanya kita mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana adanya, sebagaimana hakikatnya, tanpa ditahrif, tanpa diselewengkan, tanpa ditaktil, tanpa diingkari tanpa ditakyif, direka-reka bagaimana, bagaimana dan bagaimana sifat itu, hakikatnya, kaifiyahnya. Kemudian tanpa juga ditamtil, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan kaidahnya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah dan Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian juga masalah agama dilarang kita berdebat berbantah-bantahan. Di kita ini banyak pelanggaran. Hampir tiap hari di TV ada berdebat masalah agama. Kelompok-kelompok sesat diajak debat masalah agama. Yang terjadi mereka bukan menerima kebenaran, mereka justru melecehkan kebenaran. Mereka justru menginjak-injak kebenaran. Bahkan kesan sebagian masyarakat seakan-akan yang benar malah kalah. Yang benar kalau debat selalu Allah. Orang-orang model gitu itu bukan diajak berdebat, tapi disadarkan, dinasehati. Apalagi di depan umum jangan, bukan di depan umum disaksikan orang, tidak. Dinasehati didatangi nasehati. Nasehati kalau mau alhamdulillah. Kalau tidak mau itu ya dah pakai cara yang lainnya agak keras. Allah kan mengatakan ada empat tahapan. Ud'u ila safili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan hikmah pertama-tama. Hikmah itu sekedar kita menyampaikan saja, menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah, langsung nerima alhamdulillah. Kalau masih berat, maka dengan mauidhah hasanah, nasihat yang baik dengan ancaman-ancaman, dengan iming-imingan, kalau gini nanti pahalanya begini. Kalau begitu nanti dampaknya, dosanya, hukumannya seperti ini. Mau nerima, alhamdulillah. Tidak mau, maka yang ketiga, al-mujadalah Milati ahsan. Berdialog, diskusi dengan cara yang terbaik, bukan debat kusir. Pakai dasar, pakai hujah, pakai dalil. Kalau dia mau nerima, alhamdulillah, selesai. Kalau nggak mau nerima, maka kepada firman Allah yang lainnya wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minhum. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali orang-orang yang dolim di antara mereka. Sudah diajak dialog, diskusi dengan cara terbaik, ternyata mereka menentang juga, melawan juga, maka dari mujadalah kita tahap terakhir keempat adalah mujaladah. Mujadalah mujaladah. Kalau mujadalah itu dialog, diskusi, tukar pikiran. Atau jangan tukar pikiran. Pikiran jangan ditukar-tukar. Ya. Kemudian kalau tidak bisa juga, maka mujaladah. Mujaladah itu dipukuli, dicambuk. Saya tidak mukul kamu, saya mukul setanmu. Supaya setannya keluar. Dan ini juga yang diamalkan oleh para ulama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, termasuk juga Imam Syafi'i. Beliau mengatakan hukmi fi ahli al-kalam an yudrafa bil jarid wa yutafa bil asyair wa yuqal hada jazaa'u man taraka al-kitaba was sunnah wa aqbala ala ilmi al-kalam. Hukumanku kepada orang-orang yang mengedepankan akalnya daripada dalil Quran dan sunnah ahlul kalam yaitu mereka dicambuk sambil dibawa keliling kampung, masuk kampung, keluar kampung, seraya dikatakan inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan Quran dan Sunnah dan dia berpegang kepada akalnya saja. Ya. Jadi bukan mukul dia, mukul setannya. Karena kadang orang itu kalau dikerasi, dikasari baru baru sadar. Orang itu kadang kalau salah, dia tidak akan pernah merasakan salah sebelum mendapat hukuman yang berat, mendapat balak mendapat bencana atau kayak tadi dicambuk. Baru dia sudah saya tanya keluar, saya tanya keluar, baru sadar dia. Jadi cara halus pada saatnya bagus, cara kasar pada saatnya bagus. Mestinya kasar dikasih halus, ya keliru. Mestinya halus dikasih kasar, ya keliru. Masing-masing pada tempatnya proporsional. Ini penting ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Jadi agama bukan debat-debatan. Debat percuma tidak menyelesaikan masalah. Paling enak adalah ahli sunnah wal jamaah ajarannya salafus soleh. Paling enak, paling gampang, paling sederhana, paling sistematis, bisa dipahami oleh siapapun. Doktor bisa paham, orang awam lulusan SD, TK bisa paham. Itu akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Qala Allah, qala Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Selesai. Gampang. Kalau kelompok-kelompok yang lain, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, kemudian juga liberal, pluralisme, sekuler dan yang lainnya, itu repot. Yang bisa paham hanya orang-orang pintar. Yaitu pintar membohongi umat. Kalau orang orang awam tidak bisa. Orang awam tidak akan pernah bisa paham. Jadi itu bahayanya bahayanya ajaran-ajaran sesat. Ahli sunnah ini paling enak, gampang. Dan mereka-mereka yang tersesat itu biasanya akhir umurnya menyesal. Mau mati menyesal, bingung sendiri. Saya selama umur saya ini yang saya bahas cuman berkata fulan, berkata fulan, berkata fulan. Qala fulan, qala fulan, qala fulan. Qala Allah, qala Rasulullah, saya tinggalkan. Akhir umurnya bingung. Fulan, fulan, fulan. Allah mana, Rasulnya mana? Karena bingung, mereka kepingin, aduhai alangkah senangnya kalau saya mati, akidah saya sesuai dengan akidahnya Aja Izu Nisabur. Akidahnya ibu-ibu tua, akidahnya nenek-nenek di Nisabur. Jadi mereka ingin akidah mereka seperti akidahnya nenek-nenek. Kenapa? Karena nenek-nenek itu hidupnya tenang. Iya. Kala Allah, kala Rasulullah, sami'na wa kalau Allah kalau Rasulullah kami wa ta'na Sholatnya bagus, zakat, sodako, haji, umroh Berbuat baik, hubungannya dengan Allah baik Hubungan dengan manusia baik Enak, hidup tenang, damai Kemudian mati masuk surga Ini bingung, susah Pinter, akhirnya kebablasan Kemudian yang terakhir pembahasan kita Saya tambah satu lagi Poin yang ke-56 Ini masalah Al-Quran ya dan sebenarnya yang lalu kan kita sudah pernah bahas Quran kan? Ya, panjang lebar. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, "Wa la nujadilu fil Quran wa nashhadu annahu kalam rabbil alamin." Nazala bihi ar-ruhul amin fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa kalamullah ta'ala لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين Berkata Imam At-Tahawi rahimahullah taala, kita ahli sunnah wal jamaah tidak membantah Al-Qur'an atau tidak berdebat tentang Al-Qur'an. Dan kita bersaksi bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah Rabbul Alamin, firman Allah, Rabb sekalian alam dibawa oleh Ruhul Amin yaitu malaikat Jibril diajarkan kepada Sayyidul Mursalin pemimpin para rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an adalah kalam Allah firman Allah taala yang tidak diserupai perkataan makhluk beda dengan perkataan makhluk kita tidak mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk juga kita tidak menyelisihi jamaatul muslimin tidak menyelisihi mayoritas kaum muslimin, tidak menyelisihi para sahabat maksudnya. <clears throat> Ini akidah tentang Quran. Saya kira yang lalu kita sudah berbicara panjang lebar ya. Quran adalah firman Allah bukan makhluk yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita tidak berbantah-bantah tentang Quran. Kita ahli sunnah wal jamaah mempunyai metode penafsiran Al-Quran Metode penafsiran Al-Quran yang paling selamat adalah Yang pertama-tama tafsirul Quran bil Quran Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran Itu di Quran banyak ya Misalnya Al-Qari'atu qariah mal-Qari'ah Wa ma mal-Qari'ah Yawma yakunun nasu kal farashil kalau tidak ada di Quran, maka menginjak yang kedua tafsir Al-Quran bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, dengan sunnah. Ini juga banyak. <clears throat> Seperti lil lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang baik, mereka mendapat kebaikan dan mendapat tambahan. Rasulullah mengatakan al-husna al-jannah wa ziyadah an-nazar ila wajhillah. Yang dimaksud kebaikan adalah syurga. Tambahannya adalah memandang wajah Allah yang maha mulia. Kalau tidak ada di sunnah maka tafsir Al Quran bi aqwalis sahabah menafsirkan Al-Qur'an dengan ucapan para sahabat. Banyak sahabat yang pakar tafsir. Empat khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Kalau tidak ada di ucapannya sahabat, maka yang keempat tafsir Al Quran bi tabi'in menafsirkan Al-Quran dengan ucapannya tabi'in. Karena mereka masanya dekat dengan sahabat, dengan Nabi, mereka lebih tahu dan mereka juga faham bahasa Arab. Banyak tabi'in yang pakar tafsir. Ada Mujahid, ada Atta, ada Al-Dhahab, ada Qatada dan yang lainnya. Kalau tidak ada di ucapannya tabi'in, maka tafsir Al-Quran bimuktadol lughati syari'i. Menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan kaidah-kaidah syariat. Sehingga tidak nimpang. Karena Quran ini bisa dibawa oleh siapapun kemanapun. Semua kelompok mengatakan qala Allah, qala Rasulullah. Orang yang mengatakan akhirat tidak kekal, dalilnya adalah qala Allah. Tapi tafsirannya dari siapa? Orang yang mengatakan terpesona di Sidratul Muntaha, dalilnya adalah qala Allah. Al-Qur'an, penafsirannya dari mana? Semua kelompok Allah, tapi pemahamannya. Yang penting kan pemahaman, pemahaman salafus saleh Rahimahumullah taala ajmain. Jadi intinya di sini kita iman kepada Quran, kemudian juga tidak dirubah-rubah, tidak diselewengkan dan kita yakin betul bahwa Quran firman Allah bukan makhluk yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara. Poin ini mirip dengan firman Allah di surat Asy-Syu'ara 192 sampai 195. Asy-Syu'ara artinya apa? Penyair-penyair. Jadi di Quran itu ada sebuah surat yang berjudul penyair-penyair. Yang mana di antara ayatnya yang terakhir berbunyi والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا ya. Orang penyair itu ya, Itu banyak nimpangnya Banyak nyelewengnya Mereka banyak mengatakan hal-hal Yang mereka tidak perbuat Banyak berhayal Banyak berceloteh Para penyair dan subhanallah ada seorang penyair yang dia itu senang kepada Islam dan masuk Islam gara-gara di Quran ada surat Hasyu'ara penyair-penyair. Itu di antaranya seingat saya W.S. Rendra. Yang membuat dia tertarik kepada Islam diantaranya gara-gara di Quran ada surat Hasyu'ara penyair-penyair. Dan dia merasa betul memang itulah penyair. Sama dengan para penyanyi yang ngarang-ngarang lagu, itu kan para penyair. Bagaimana isinya? Ya gitu, bohong. Bohong saja, janji-janji palsu, membual saja. Ya. Kalau bulan bisa ngomong. Ya. Kemudian juga dan yang lain-lainnya macam-macam. Kecuali orang-orang yang beriman. Itu penyair yang tidak beriman. Membuang. Karena penyair itu banyak nganggurnya. Dengan alasan mencari inspirasi. Iya. Gara-gara ngelamun akhirnya dia mendapatkan banyak hal yang nyeleweng. Inspirasi boleh-boleh saja, tapi bukan dengan cara seperti itu. Dia duduk di taman sana. Di sini ada taman enggak? Berwijaya Di taman apa namanya? Duduk di taman itu melihat, memandang, ada apa kamu di sini? Mencari inspirasi. Ya. Bahkan kalau mau ngisi pengajian pun bukan buka Quran, bukan buka sunnah, bukan buka hadis, bukan buka kitab ulama. Kalau mau pengajian jalan-jalan dulu. Cari apa? Cari bahan untuk pengajian. Cari inspirasi. Ini tersesat nanti. Inspirasi boleh-boleh saja. Tapi ditimbang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di sini asy-syu'ara 192 195 Allah berfirman wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala fihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin Bilisanin lisanin arabiyyin mubin Jadi Quran itu diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin melalui perantara malaikat Jibril Ruhul Amin ke dalam hatimu wahai Rasulullah Sayyidul Mursalin supaya kamu menjadi pemberi peringatan dan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab yang jelas yang gamblang Tidak sama dengan ucapan manusia Tidak sama dengan ucapan makhluk Saya kira masalah ini jelas sekali ya Kita sudah sering membahas masalah Al-Quran Tidak perlu kita bicara panjang lebar Dan juga yang penting pula kata-kata beliau yang terakhir Wala nukhalifu jama'atal muslimin Dan kita tidak menyelisihi mayoritas kaum muslimin. Yang dimaksud mayoritas kaum muslimin itu adalah adalah para sahabat. Jadi ukuran itu adalah sahabat. Bukan yang setelahnya. Maka dari itu al-jama'atu yang disebut dengan al-jama'ah mayoritas itu adalah mawafakal hak walaupun tawak wahdak. Yang disebut dengan mayoritas adalah yang mencocoki kebenaran walaupun Anda sendirian. Kita sendiri tapi benar kita disebut mayoritas. Kita sendiri tapi sesuai dengan para sahabat berarti kita adalah mayoritas. Karena kalau kita hidup zaman sahabat dulu berarti kita adalah mayoritas ukurannya dengan sekarang. Jadi kalau ada orang banyak, kelompok yang banyak tapi tersesat, maka mereka adalah minoritas, mereka adalah furpok sempalan kalau ada sedikit tapi mencuri kebenaran, dia adalah al-jamaah. Ini penting sekali, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kemudian ada juga ucapan yang sangat indah dari salah seorang salafus saleh. Beliau mengatakan, "Ilzam turqal huda wala tastauhish bi qillati salikin wa iyyaka wa turqad dalalah." wala taghtar bikathratil halikin. Tetapilah jalan petunjuk. Tetapilah jalan petunjuk. Istiqomalah di atas jalan petunjuk. Dan janganlah kamu merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan itu. Jangan merasa kesepian. Kemudian hati-hatilah kamu daripada jalan kesesatan. Dan janganlah kamu tertipu oleh banyaknya orang yang binasa. Jadi sedikit tapi benar. Jangan merasa kesepian. Alhamdulillah. Kalau kamu hidup zaman Nabi dulu kamu adalah mayoritas. Banyak tapi sesat, sempalan, jangan tertipu oleh banyak. Jadi penting ya mengikuti mayoritas kaum muslimin yaitu sahabat. Mengikuti ijma, konsensus. Dan ijma yang benar-benar ijma adalah ijma'nya sahabat. Konsensus yang benar-benar konsensus adalah konsensusnya sahabat. Wal ijma' al-mundhabit huwa ma alaihi sahaba idman ba'dahum kathural ikhtilaf wa intasyaratil ummah ijma' yang benar-benar ijma' adalah ijma'nya sahabat sahabat bersepakat berarti memang mereka benar-benar bersepakat kenapa? karena sahabat lingkungannya sedikit jelas diketahui betul kesepakatan mereka yang setelahnya sahabat dikatakan ijma' tidak mungkin tidak mungkin Kenapa? Hmm. Karena umat sudah kemana-mana, menyebar seluruh dunia dan juga banyak beda pendapat. Maka dari itu kalau ada yang mengatakan ijma, sebenarnya kalau mau diteliti nggak bisa ijma ijmanya siapa? Toh di sana juga ada yang beda pendapat. Jadi ijma yang benar-benar ijma adalah ijmanya sahabat yang kita memang diperintahkan untuk mengikuti mereka. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa 115, "Wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tafayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira dan barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman mengikuti selain jalan orang-orang beriman. Yang dimaksud siapa ini? Quran turunnya kepada siapa? Kepada para sahabat. Jadi berarti kita dilarang menyelisih jalannya sahabat. Jangan tentang Rasul, jangan menyalahi jalannya sahabat. Berarti ngikuti Rasul, pemahamannya dengan pemahamannya para sahabat yang mereka mendapat langsung pemahaman itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita nyimpang, menentang Rasul, mengikuti selain jalannya sahabat, kita akan dipalingkan karena memang kita maunya adalah berpaling dan akhirnya masuk neraka jahanam dan itu adalah tempat yang terburuk, tempat kembali yang paling buruk. Ya, Allah alam, mungkin itu dulu. Insya Allah nanti aja kita lanjutkan kalau ada yang mau ditanyakan tafadol Bagaimana biasa kalau ikhwan langsung bisa kalau akhwat lewat SMS di nomor saya. Insya Allah hari Kamis depan masih pembahasannya ini ya, pembahasan iman. Jadi saya harap yang hadir hari ini Kamis depan juga hadir supaya tidak sepotong-sepotong. Saya khawatir nanti kalau ngikuti sekali pertemuan dan tidak ngikuti yang setelahnya nanti malah berbahaya Akhirnya dia justru salah paham. Ini ada pertanyaan. Tanya, bagaimana dengan SKB dari pemerintah tentang Ahmadiyah yang bisa ditafsirkan macam-macam? Syukron. Ya. Memang bisa ditafsirkan macam-macam ya. Kalau kita baca masih ngambang. Di satu sisi bisa diartikan bahwa Ahmadiyah itu agama yang berdiri sendiri. Tidak boleh membawa-bawa nama Islam. Di sisi lain masih juga ada kesan ahli sun apa namanya Ahmadiyah itu Islam, tapi tolong jangan menyelisih orang Islam yang lainnya. Jadi masih abu-abu. Jadi fatwanya fatwa banci. Enggak laki, enggak perempuan, tengah-tengah. Kelaminnya dua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz dan kita semua dianugerahi akidah yang lurus Amin, Ana mau tanya Bagaimana dengan kepercayaan di masyarakat bahwa suami yang istrinya sedang hamil tidak boleh membunuh atau menyakiti binatang Seperti tikus, cicak dan lain-lain karena dikhawatirkan anak yang lahir bisa menjadi cacat anggota tubuhnya Bagaimana dengan kenyataan bahwa hal yang seperti itu benar-benar terjadi terbukti di masyarakat Terima kasih atas jawabannya. Iya. Sebelum saya jawab ini tentang Ahmadiyah dulu, kalau di Pakistan itu jelas statusnya ya, karena mereka kuat dan mereka dihilangkan nggak mungkin, akhirnya mereka diberi status yang pasti. Mereka adalah minoritas non Muslim, dilindungi, tapi tidak boleh bawa nama Islam. Berarti agama berdiri sendiri, karena dihilangkan nggak mungkin mereka kuat. Dan Ahmadiyah ini punya stasiun TV internasional. Kalau antum punya parabola bisa lihat Muslim TV. Acaranya itu satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari, tidak pernah berhenti. Langsung. Akhwatnya pakai cadar. Ya, apa antum? Tapi cadarnya kelihatan hidungnya. Sehingga orang tambah penasaran. Ya. Kadang ada kajian anak-anak kecil-kecil, lucu-lucu anaknya. Apa enggak tertarik kamu? Ah, dia lucu-lucu ya. Ya. Bagi yang suka dengan lucu-lucu. Seperti itu. Kemudian mengenai keyakinan tadi itu ya. Orang hamil itu membunuh tikus tidak apa-apa. Kalau memang karena tikus memang disuruh membunuh, sifatnya ganggu. Cicak juga tidak apa-apa karena memang cicak memang disuruh bunuh. Bahkan bunuh cicak itu dapat pahala. Sekali bunuh mati dapat pahala 100 kebaikan. Kalau dua kali bunuh pahalanya kurang. Itu hadirnya sahih. Untuk melihat di Riyadu solihin ada. Kenapa? Karena cicak yang ikut meniup api yang dipergunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Artinya walaupun tiupannya cicak itu tidak ada faedahnya, yang jadi masalah cicak itu ridho Nabi Ibrahim dibakar. Itu ya. Hadisnya soheh, jangan ditolak naik kafir nanti. Kayak tadi. Tidak masuk akal ya, memang akal kita dangkal. Yang dikatakan orang beriman itu tidak masuk akal, percaya, itu hebat namanya. Kalau masuk akal dan kita percaya, ya biasa, tidak ada kelebihannya itu. Tidak ada kelebihannya, semua orang ya gitu. Itu yang hebat, tidak masuk akal percaya. Inilah orang beriman. Inilah hamba Allah, Abdullah. Dia benar-benar ubudiyah, menghambakan dirinya kepada Allah. Apa katanya Allah saya percaya. Kemudian, memang kalau mendolimi binatang tidak boleh. Kalau binatang tidak punya salah apa-apa, kucing dipukuli, jangan. Ya. Tapi kalau memang dia ganggu, dibunuh tidak apa-apa, semut ganggu dibunuh. Bagaimana ada orang punya keyakinan gitu terjadi betul? Ya memang dia sengaja oleh Allah tanpa disesatkan. Karena dia tersesat tanpa disesatkan. Memang banyak orang gitu. Orang punya keyakinan nyimpang, diarahkan yang benar tidak mau, akhirnya keyakinannya benar-benar terjadi. Ada unsur pihak setan yang ingin menyesatkan dia. Seperti itu. Jadi nggak usah itu jangan dipikirkan. Karena kadang sesuatu terjadi gara-gara dari pikiran kita. Pikiran itu punya kekuatan, bisa memprogram. Tapi dengan izin Allah, dengan izin Allah tentu saja ya. Dan Allah memberikan kekuatan pada pikiran, kekuatan bawah sadar, semuanya dengan izin Allah. Misalnya ada seorang bunuh cicak. Waduh, dalam keadaan mengandung. Nanti anak saya cacat. Terus terbayang gitu, gitu, gitu, gitu. Akhirnya subhanallah pengaruhnya benar-benar kepada janinnya. Dan dari segi ilmu medis pun, ilmu psikologi itu memang ada seperti itu. Dari pikiran benar-benar terjadi. Jadi tidak usah, tidak usah dipikiri tawakal Allah seperti itu. Yang belum terjadi tidak usah dipikirkan.